curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Uh, curahan perasaan dan humor. <laughs> dan dan. Oke untuk seluruh penggemar Curanmor saya ucapkan happy Valentine Day ya. <laughs> happy Valentine Day alias ah, hari kasih sayang ge. Aduh jan ketuingi ya minggu. sirai kremut kremut kremut kremut mikirna arep ngadu apa Gini waring pasare ya. <laughs> ngadu palang, bok mubah ngadu lawang mbok darani ngenyek wong anu pacarnya nyong ngambah banget sih ya. <laughs> Harap ngado buku, anu orang dia pulpen, pacaringnya, nyong, anu pulpennya diceketeng nang nyong baik sih ya. <laughs> Oh, ala jan arep tuku emas, kayung mandan kelarangan, atul karangan ora ya de karangan, atul sawah anu sawah ini nine, arep atul biyung raman reang. <laughs> Lah ge Kang, pancen ya sing jenane hari palenten dae kuwe pirang-pirang maknane, oh kan. <laughs> Lah ge sing malah seneng ngerayu-ngerayuan ge ya. Nyong de cerita kiriman sekang kake murjene. <laughs> Ajo jajal kaya ngapa carane kake murjene tapi anggar lagi ngerayu cewek <laughs> cewek meluek <laughs> kayak ngapa tiliki bae yo yo kaki murjini jurus rayuan gombal pertama Mbak, uh, Mbak pasti sekarang lagi nungguin angkutan kota nih. Emang kenapa? Kalau aku nungguin angkutan kota di sini salah? Hah? Ya enggak sih, cuman pengen coba untuk mengajak mbak tebak-tebakan. Eh, garing dong nggak? Ah. <laughs> Wah, mbaknya nggak usah tersinggung. Uh, boleh menebak sesuatu enggak mbak? Boleh ya. Kalau boleh menebak nih, ayahnya mbak pasti profesinya sebagai ahli perbintangan. Ya nggak? Gimana, gimana, gimana, gimana? Ya itu tadi, ayahnya Mbak pasti profesinya sebagai ahli perbintangan. Ya nggak? Ah, enggak. Sok tahu. Emang kenapa? Uh, karena saya melihat ada bintang di mata Mbak. Wow. <laughs> jurus rayuan putri. <laughs> Siki, jurus rayuan gombal kedua. Nah, Siki gari kaki marjini ketemu cewek maning nang apotik kayak apa yo tiliki. <laughs> Hai, Mbak lagi nungguin obat ya? Heh, siapa sih lo? Siapa sih lo? Ekspresinya mana? Ekspresinya mana? Lu saya lagi tanya lo mbak, mbaknya lagi nungguin obat ya? Memang kenapa kalau aku lagi nungguin obat? Ada yang salah? Ya enggak sih, cuman kepengen ngingetin mbak. Jangan terlalu lama mbak duduk di kursi situ. Lah terus aku harus duduk di mana, Mas? Ya, pindah duduk sini dong deket saya. Ya. Loh, perasaan sama deh. Kursi yang aku dudukin sama kursi yang kamu dudukin, ada yang salah? Ya nggak gitu, Mbak. Saya cuma takut nanti kalau lama-lama Mbak duduk di situ, dikerubung semut. Soalnya, tahu nggak, Mbak manis sih. <laughs> Ala rayon kucis. Uh. Itu jurus yang kedua. Sekarang kita lihat bagaimana jurusnya kaki murjini merayu cewek. <laughs> Ki gara-gara Valentine dae ki serbane serba romantis ki ya. <laughs> Yo jurus ketiga kaki murjini lagi nang stasiun. <clears throat> Selamat sore Mbak. Selamat sore mbak Selamat sore mbak Kok diem sih cantik-cantik Selamat sore mbak Mbak jawab dong Selamat sore Memang kenapa kalau aku nggak jawab Ada yang salah Ya enggak sih, cuman pengen ngasih ucapan selamat sore aja. Selamat sore, kenapa? Uh, mbak punya obeng nggak? Saya punya obeng apa enggak? Saya perempuan loh mas. Gak mungkin banget kali kalau seorang cewek bawain obeng segala. Gak punya. Kenapa sih? Obeng itu adanya di bengkel. Kenapa sih nanya-nanya obeng? <laughs> Jadi mbaknya gak punya obeng nih. Gak punya obeng beneran. Enggak. Tapi kalau nomor handphone punya dong. <laughs> Rayu Amerika mambu langu. Dah, pemikir, mikir juruse kakek nih, anggar harap ngerayu cewek, gue jurusin ke ketelu in the sal. Mulane jenengan kira-kira kepengen arep entuk cewek nang hari Valentine dae ini, wah, ke kudu ngerti jurus-jurus he. Eh jurus kepapat ke ringok yo. Eh ceritane kaki murjini lagi nang jero kantor Yes Radio, ayang apa iki yo. <laughs> Pastinya begitu kita melihat keluar, keluar ya dari dalam kaca rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, dari mana, Mbak? Sini mbak duduk mbak duduk sini mbak duduk sini mbak. Ada mungkin yang bisa aku bantu mbak? Uh, permisi, saya mau beli pulsa, mas ada nggak? Waduh, ini yes ya radio mbak. Stasiun radio, jadi bukan konter. Duh, kasihan nama sih. Tapi nggak masalah. Ya duduk, duduk, mbak, duduk, mbak, duduk, mbak, duduk. Yang santai aja. Silent please, cooling down. enggak, <laughs> enggak, enggak, enggak, enggak usah, enggak usah. Enggak, saya cuma kepengen beli pulsa aja tadinya. Cuman kalau nggak ada ya udah, aku mau langsung cari konter yang jual pulsa aja. Loh, jangan tergesa-gesa loh, Mbak. Saya penyiar, Mbak. Kenalkan, nama saya Indra. Siapa? Indra, Indra Pras. Yang nanya? Oh, <laughs> boleh juga nih mbak, humornya. <laughs> Tapi emang gitu sih kadang-kadang yang namanya cewek kalau potongan udah kayak cewek Eropa, wah humornya konyol. dulu tadi, mbak, dulu mbak. Boleh menebak sesuatu nggak? Menebak apa nih? Uh, kalau saya lihat nih, kayaknya Mbak itu seorang uh, interior designer deh. Seorang apa? Uh, iya itu tadi Mbak seorang interior designer, ya nggak? Bukan kok. Kenapa sih? Ya karena ketika Mbak masuk ke sini, waduh, ruangan ini Mbak jadi kelihatan lebih indah gitu loh Mbak. <laughs> tukang rayu ngakus. Pikir balik banyak balik, kantor kayak konter. Iya. <laughs> Lah, gue sedulur. <laughs> sing jenenge jurus rayuan maute kakek murjini gue kaya miki dadi jenengan sapa bae sing di hari Valentine Day ini ingin merayu sang bojo utawa ingin merayu sang pacar <laughs> eh sang pacar ya wes gunakan satu jurus yang diciptakan oleh kakek murjini selamat mencoba dan sekali lagi happy Valentine Day ya curang <laughs> pencurian sepeda motor. Ih, salah. Uh, curahan perasaan dan humor.